Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh nabiyullah wa khaliluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'da Ikhwani wa akhwati fillah, habidakumullahu jami'an wa ra'akum. Kita lanjutkan pelajaran kita yang selanjutnya yaitu permasalahan jahiliyah yang ke 72 dan 73. Yang mana permasalahan jahiliyah yang ke 72 dan 73 ini mengenai perbuatan mereka mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala atau ibadah mereka dengan cara meninggalkan perkara-perkara yang baik berupa rezeki yang ada dan juga dengan cara meninggalkan perhiasan yang Allah Taala halalkan baginya. Qala al-Imam Al-Mujaddid rahmatullah alaih Al-mas'alatani as-saniyatu was-salisatu was-sab'un dua permasalahan yaitu permasalahan yang ke-72 dan permasalahan yang ke-73 ta'buduhum bi tarki thayyibati ar rizq wa tarki zinah fil libas. Ibadah mereka dengan cara meninggalkan makanan-makanan atau sesuatu yang baik berupa rizki dan juga dengan cara meninggalkan perhiasan atau berhias di dalam berpakaian. Jadi mereka kalau melihat orang yang berpakaian compang-camping atau pakaian yang kusut itu justru itu yang dikatakan ibadah dikenal dengan zuhud dan semisalnya. Allah musta'an. Dan itu langkah tersebut diikuti oleh orang-orang sufiin. Adapun kita barakallahu fikum habibakumullah yang mengetahui dalilnya tentang masalah berzina. Naam, itu berhias dengan perhiasan yang syariatkan dalam artian berhias dalam berpakaian, pakaian yang rapi, pakaian yang bersih, dan yang semisalnya itu justru perkara yang disyariatkan bukan perkara yang haramkan. Kalau mereka tidak, mereka justru sebaliknya meninggalkan berhias dalam berpakaian, dari pakaian yang kusut atau pakaian yang kotor itu malah justru itu menurut mereka ibadah, bentuk zuhud katanya. Allah musta'an. Atau mereka meninggalkan makanan-makanan yang baik, minuman-minuman yang baik, justru mereka meminum atau minuman yang haram seperti khamr, atau mereka makan makanan yang haram seperti daging babi dan semisalnya. Allah musta'an. Qala Syekh Shalal Fauzan waffaqahullah syarahnya itu ayat taqarrubu minallahi bitarki thayyibati minar rizq yaitu perbuatan mereka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara meninggalkan perkara-perkara yang baik dari enam berupa rezeki. Jadi rezeki yang Allah telah berikan kepada mereka berupa makanan yang baik, pakaian yang baik justru mereka tinggalkan wa tarki zina dan mereka meninggalkan pakaian yang na'am bagus atau pakaian yang baik. Wa hadza 'inda nasara dan yang seperti ini na'am menurut orang-orang Nasara wa man dan orang-orang yang menyerupai mereka minas sufiyah dari kalangan sufiyah al-muntasibina lil Islam yang mereka menisbahkan diri kepada agama Islam yatrukuna tayyibat ta'abbudan lillahi azza wajal. Mereka justru meninggalkan Nah, sesuatu yang baik, baik itu pakaian atau makanan atau tempat tinggal atau minuman yang baik justru mereka tinggalkan dalam rangka alasannya apa? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fala yatazawwajuna nisa eh, maka ada di antara mereka yang justru mereka tidak menikah dengan para wanita. Wala yaquluna taibat dan mereka tidak makan dari makanan-makanan yang baik, makanannya halal. Wa yataqashshafuna nafil ma'akil wal masyarib wal malabis dan mereka justru sengaja berkusut-kusut dalam artian sengaja mereka na'am barakallahu fikum na'am melakukan perbuatan yang jelek baik dalam masalah makanan, minuman, pakaian yaz'umuna an hadza ibadatun lillah mereka beranggapan bahasanya berjelek-jelek dalam berpakaian atau mengambil makanan atau minuman yang jelek itu justru mereka mengatakan itu adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Walihada qala Allah taala, oleh karena ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li ibadihi wat tayyibati minar rizq?" Katakanlah, siapa yang mengharamkan perhiasan Allah Subhanahu wa taala yang Allah taala keluarkan untuk hamba-hambanya? Dan makanan-makanan atau sesuatu yang baik berupa rezeki, siapa yang mengharamkan? Wa qala dan Allah Ta'ala berfirman, Ya ayuhalladzina amanu, la tuharrimu tayyibati ma'ahalallahu lakum. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian mengharamkan perkara-perkara yang baik, yang Allah Ta'ala halalkan untuk kalian. Ini, jadi hati-hati barakallahu fikum. Sunnatul Yahud dan Nasara, wa, ahl jahiniyah, jejak atau metode prinsip orang-orang jahiliyah. Nah, barakallahu fikum, jangan diikuti. Justru kita Berpakaian dengan pakaian yang baik, pakaian yang bagus, yang indah, itu itu perkara yang disyariatkan. Sebagaimana telah datang dalam Sahih Muslim hadisnya Abdullah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarrah kibr." Tidak akan masuk surga. Tidak akan masuk surga secara langsung orang yang dalam hatinya ada sekecil kesombongan dan enam barakallahu fikum ada kesombongan Nam walaupun sekecil biji sawi atau yang semisalnya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diajukan sebuah pertanyaan dari sebagian sahabat, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna rajula yuhibbu an yakuna saubuhu hasanan wa na'luhu hasanah." Sesungguhnya ada orang yang dia senang kalau pakaiannya bagus, sandalnya bagus, Nah, kemudian Rasulullah mengatakan Inna Allah jamilun yuhibbul jamal. Semuanya Allah taala indah dan menyukai keindahan. Kemudian Rasulullah mengatakan apa itu kibar? Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Kibar kesombongan itu pada asalnya adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia, meremehkan orang lain. Allah musta'an. Syahidnya mana barakallahu fikum? Allah jamilun yuhibbul jamal. Ketika Allah Subhanahu wa ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikabarkan tentang keadaan ada orang yang suka kalau sandalnya bagus, pakainya bagus, indah. Rasulullah tidak mengatakan itu sombong enggak. Rasulullah mengatakan innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala indah dan menyukai keindahan. Jadi kita berpakaian dengan rapi, berpakaian bersih, disetrika dan semisalnya itu bukan kesombongan. Allah musta'an. Qala Syekh Shalal Fauzan wafaqahullah, wa kadzalika harramu ba'da bahimatil an'am. Dan demikian pula mereka juga mengharamkan sebagian binatang-binatang ternak. Wallahu qad ahaba, wallahu qad abaha bahimatil an'am. Padahal Allah Subhanahu wa taala sungguh telah memperbolehkan nah binatang-binatang ternak tersebut. Faqala, "Uhillat lakum bahimatul an'am." Telah dihalalkan bagi kalian binatang-binatang ternak seperti lembu, sapi, kambing, unta dan yang semisalnya. Faharramu ba'da bahimatil an'am. Mereka mengharamkan sebagian binatang-binatang ternak tadi. Min ajli asnamihim. Karena dalam rangka berhala-berhala mereka. Fa'anzalallahu ta'ala Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayatnya, "Ya ayyuhalladzina amanu, la tuharrimu thayyibati ma ahallallahu lakum wa la ta'tadu, innallaha la yuhibbul mu'tadin." Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian mengharamkan perkara-perkara yang baik yang Allah taala halalkan bagi kalian dan jangan kalian melampaui batas. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mencintai orang-orang yang berlebihan dan tidak mencintai orang-orang yang melampaui batas. Naam. Ikhwani wa akhwati fillah, hafizakumullah jami'an wa ra'akum. Jadi berpakaian dengan pakaian yang indah, pakaian yang bersih, yang bagus, rapi, walaupun tidak baru, itu merupakan bentuk zina, berhias. Nah, barakallahu fikum, perkara yang dianjurkan, perkara yang disyariatkan, bukan perkara yang haram. Nah, menurut sangkaan sebagian orang-orang, nah, yang masih berpemikiran pemikiran jahiliyah wal dari kalangan sufi dan semisalnya kalau pakaiannya tumpang samping, pakaiannya kusut, pakaiannya nggak pernah disetrika, nah barakallahu fikum atau pakaiannya sudah dalam artian kotor sekali itu dikatakan wali, dikatakan sudah derajatnya tinggi, dikatakan itulah yang namanya zuhud. Itu semuanya keliru barakallahu fikum. Justru kita harus apa? Berupaya untuk menjaga kesucian. Nah, suci badan dan suci pakaiannya. Kebersihan perlu dijaga walaupun tidak baru pakaian. Nah, rapi dan semisalnya. <clears throat> Innallaha jamilun yuhibbul jamal Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai keindahan atau sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu indah dan menyukai keindahan.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 Walhamdulillahirabbil alamin.